Ketahuilah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa saya ketika seseorang itu sebelum masuk ke dalam surga sesungguhnya dia harus me, apa, harus bertemu dengan beberapa tes dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang bernama hisab. Ya, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa rezeki yang kita dapat. Dan dibuat apa rizki tersebut? Kalau yang kita dapat rizki tersebut dari apa halal? Dapatnya dari jalan yang halal, maka selesai. Terus ditanya tidak sampai di situ, itu harta dipakai buat apa? Kalau jawabannya ternyata dipakai buat menafkahkan keluarga, maka kita termasuk orang yang selamat. Selesai hisab. Masuklah mizan. Mizan itu artinya dari timbangan. Maksudnya apa? Amalan kita, amal-amal sepanjang umur kita itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal baiknya banyak, maka apa? Itu timbangan naik. Beda sama timbangan di dunia. Kalau timbangan di dunia yang berat itu turun, tapi kalau di akhirat yang berat itu naik. Kalau amal baik kita banyak, timbalannya naik. Kalau amal buruknya banyak, maka amal buruknya naik. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dibanyakan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sampai di situ, ternyata mau masuk surga itu ada yang namanya pembagian rapor. Ada orang yang menerima rapornya dari tangan kiri dengan tangan ada orang yang menerima rapotnya dengan tangan kanannya. Ya, ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda-tandanya orang-orang yang masuk ke surga menerima rapotnya dengan tang tangan kanan. Tidak hanya sampai di situ, tapi apa? Seseorang itu mau masuk surga, dia harus melewati yang namanya suratul mustaqim. Harus lewat diriwayatkan terpu, terpulang dari rambut yang dibelah tujuh. Ya. Bapak, ibu, ah, cabut satu rambut. Itu rambut dibagi jadi tujuh. Nah, itulah jembatan surat al-mustaqim aslinya. Dan lebih tajam daripada pedang. Maka bagaimana kita mau lewatnya ya? Tidak kelihatan itu rambut. Satu rambut aja ya kayak apa aja dibagi tujuh. Udah itu apa? yang lebih tajam daripada pedang. Maka bagaimana cara lewatnya ya Ustaz? Iya, ketahuilah bahwasanya seseorang itu bermacam-macam cara dia menuju surga. Ada yang dengan sejadahnya, karena dia ahli sholat. Ada yang dengan kambingnya, dengan ontanya karena dia ahli menyembelih, ahli berkurban. Ada yang lewat dituntun oleh anaknya karena ternyata anaknya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika masih balita dan banyak berbagai macam. Kalau dia termasuk orang yang emang Allah takdirkan dengan cara yang tidak enak, maka ketahuilah dia akan lewat, ya dengan merangkak dengan merangkak dia lewatnya kemudian apa ada yang lewat apa kakinya jadi kepala kepalanya jadi kaki Nah, insya Allah kita doakan semua para hadirin hadirat di sini tidaklah termasuk dari orang-orang yang Allah pesankan kakinya sehingga dia masuk ke dalam yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita selamat daripada Suratul Mustaqim barulah kita akan memasuki surga Allah